sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Tutur Tinula. beri nama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 Turunlah dari atas tahtamu dan jawablah pertanyaanku ini. Ayo jawablah pertanyaan Arya Kamandanu. Eli Hermawati. Untuk apa Tuhan ngurusin saya? Tekad saya sudah bulat. Lebih baik saya mati daripada harus kehilangan suami yang amat saya cintai. Tuhan tak mempunyai hati. Tuhan berhati batu. Lepaskan saya Tuhan. Tuhan kejam. Tuhan kejam. Lepaskan. Dan Ivone Rose. Kau menggunakan ilmu iblis. Kali ini keinginanmu terkabul. Tapi jangan harap akan terulang lagi kelak kemudian hari. Suatu ketika, aku pasti akan membunuhmu, menebas batang lehermu, dan memancangkannya di atas tonggak bambu. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-625 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawodeng, Masjid sebagai Tumenggung Wilamarta, Mogan sebagai Kiderpana, Heri sebagai Rayuyu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Neni Haryoko sebagai Nyai Lembu Sora, Rifki sebagai Lembu Giring, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. mereka berpapasan dengan Tumenggung Wilamarta, Kiderpana dan orang-orangnya. Naweteng segera memerintahkan agar Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana ditangkap. Tumenggung Wilamarta berusaha memberikan perlawanan sengit, tapi akhirnya mereka berdua dapat diringkus. Sementara prajurit-prajurit Majapahit dapat membinasakan sisa-sisa orang-orang Tumenggung Wilamarta. Ikan mereka di babon. Ayo, ikan mereka. ditangkap. Kau jangan main-main, Rabdeng. Kau tahu siapa kami, bukan? Hah? Kau adalah Tumenggong Wilamarta. Dan temanmu itu bernama Kiterpana. Ya, tentu saja aku tahu siapa kalian. Kalian adalah orang-orang bodoh. Kalian tahu apa yang kau maksudkan? Kurang ajar. Kita telah terperangkap Kiterpana. Kita telah termakan hasutan pencuri busuk Rawedeng. Jahanam. Kita telah terjebak dalam permainan kotor. Tutup mulutmu, Temenggung Wilamarta. Kalau tidak, kau akan segera menyusul teman-temanmu. Kau berabra licik, Rawedeng. Hatimu busuk. Ya, mereka ini seperti ular berkepala dua. Mereka seperti junjungan mereka yang bernama Ramapati. Ah! Kau tentunya bisa menutup mulut dengan baik, Sudirpana. Kalian berdua sudah terjerumus di dalam lubang. Kalian tidak mungkin keluar lagi. Kecuali nyawa kalian. Iya, kami mengakui Raudeng. Kami telah salah langkah dan ternyata beginilah akibatnya. Lalu, sekarang apa yang akan kau lakukan terhadap kami, Raudeng? Kalian telah berani memasuki permainan kami. Dan itu berbahaya sekali. Sebab jika kalian salah melangkah, kalian pasti binasa. Dan ternyata kalian salah melangkah. Kesalahan itu akhirnya harus kalian tebus dengan nyawa. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi ke Majapahit. Gusti Ramapati sudah memerintahkan agar kalian tidak bisa kembali ke Majapahit. Sekarang Terimalah apa yang pantas kau terima, Temenggung Wilamarta. Iya. Oh, kau Deng, Kau telah membunuh sahabatku. Kau telah membunuh Temenggung Wilamarta kejam dan licik. Kau tahu apa sebabnya Temenggung mataku bunuh? Dan sebentar lagi kau pun akan menyusul. Kau tahu apa sebabnya Ki Gerpana? Kalau kau sedikit saja mempunyai otak, kau pasti tahu apa sebabnya. Ya, aku memang orang bodoh, Rawedeng. Kami ini hanyalah prajurit-prajurit yang lugu. Kami memang tidak pandai bersilat lidah. Kami juga tidak pandai bersiasat. Itulah sebabnya kalian berhasil menjebak kami dan menjerumuskan kami ke dalam permainan kotor. Sekarang aku tahu, Rawadeng. Kau takut kalau aku kembali ke Majapahit, kemudian membocorkan rahasia ini. Kau takut kalau kami kembali ke Majapahit, kemudian menyebarluaskan rencana busuk kalian. Cukup, kita Panah. Kau ternyata tidak terlalu bodoh Kau mempunyai otak yang sedikit lebih tajam. Bagus. Bagus sekali. Tetapi otakmu itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Tahu? Bagaimanapun juga, kau harus menyusul Temenggung Wilamata sahabatmu itu. Layu yuk. Sekarang dia menjadi bagianmu. Beres, eh, eh, Rawani. Iya. Beres. Kita sudah membereskan orang-orang ini, Rayoyo. Mereka memang tidak boleh kembali ke Majapahit seperti apa yang telah dipesankan oleh Gusti Ramapati. Sekarang, marilah kita lanjutkan perjalanan. Kukira Lembu dan keluarganya belum pergi terlalu jauh. Kita akan langsung memasuki pusat hutan tarik. Kita cekat lemus di tepi desa Simping. Ayo ayo yo. Ayo kita berangkat. Ayo berangkat. Kita berangkat. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Kita sudah hampir sampai di desa Simping, Nyai. Kita istirahat dulu sebentar. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka tidak kurang suatu apa, Kakang. Hanya sekecil lembuari badannya agak hangat. Tapi aku sudah memborehinya dengan ramuan daun-daunan. Dan sekarang panasnya sudah turun. Ada apa, Ayahanda? Mengapa kita berhenti lagi? Kita harus istirahat, Lembu Biri. Kasihan adik-adikmu. Mereka masih terlalu kecil untuk terus-menerus berjalan. Apakah Tulembang masih jauh, Ayahanda? Masih. Tulembang masih jauh dari sini. Kau tidak usah cemas, anakku. Ya, mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa memberkati kita semua. Wah, lihat, Ayah. Hmm. Ada debu mengepul di kejauhan. Apakah itu, Ayah? Oh, cepat. Kalian semuanya masuk ke dalam kereta. Aku melihat ada ratusan orang-orang berkuda menuju kemari. Cepat, Nyai. Masuk ke dalam kereta. Jagalah anak-anak. Baik, kakak. Hati-hatilah. Mungkin mereka adalah teman-teman Tumenggung Bila Marta. Atau mungkin saja mereka adalah orang-orang suhan Ramapati, kakak. Ah, sudahlah, Nyai. Jangan pikirkan soal itu. Biarlah aku yang akan menghadapi mereka. Jika mereka berani menyentuh kereta, mereka pasti akan binasa di tangan lembu Sora. Cepat, Nyai. Cepat masuk ke dalam kereta. Memang benar. Tak lama kemudian ratusan orang-orang berkuda itu bergerak semakin dekat. Lembu Sora segera mengadakan persiapan. Dia berdiri di tengah jalan. Dia menantang setiap bahaya yang datang menimpa keluarganya. Rupanya kita masih beruntung, Rayu Yu. Iya. Kita masih dapat menyusul Gusti Lembu Sora. Benar, Rawedeng. Kita tidak sempat mengucapkan selamat jalan. Dan sekarang kita mempunyai kesempatan untuk itu. Eh, selamat jalan, Gusti Lembu Sora. Aku tahu. Kedatangan kalian kemari pasti diutus oleh majikanmu, Kakang Ramapati. Benar, Gusti Lembu Sora. Kami menyusul Gusti Lemusora memang atas perintah Gusti Ramapati. Sekarang kalian sudah menyusulku. Apa yang akan kalian lakukan? Hmm? Uh, begini, Gusti Lemusora. Iya. Yeah. Semula kami hanya ditugaskan untuk mengawasi Gusti Lemusora dari kejauhan. Tapi sekarang ternyata kami harus bertindak lebih jauh. Gusti Lemusora telah membunuh prajurit-prajurit Majapahit di tengah-tengah hutan tarik. Aku tidak pernah membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Aku hanya membunuh perampok-perampok hutan. Tumenggung oh, Wilamarta dan Kidarpana adalah prajurit-prajurit Majapahit. Bagiku mereka bukanlah prajurit-prajurit Majapahit. Prajurit Majapahit tidak akan berpikir sepicik itu. Jika benar-benar mereka prajurit Majapahit, mereka pasti bertindak demi keluhuran Majapahit. Itu adalah urusan Gusti Lembusora. Kami datang kemari tidak untuk berdebat. Bagus. Lalu kalian datang untuk apa? Hmm? Untuk menangkapku? Untuk menantang berkelahi? Ah, oh, kau Rayuyu dan kau juga Rawedeng, Rabanyak dan Rapangsa. Kalian semua ini masih bocah-bocah kemarin sore. Sebelum kalian bisa menyusut ingus, Lembu Sora sudah berperang melawan musuh. Sebelum kalian dapat berjalan dengan baik, Lembu Sora sudah berperang tanding dengan berbagai macam pendekar. Kalian jangan coba-coba menggertak Lembu Sora. Kami tahu. Kami tahu Gusti Lembu Sora adalah seorang pendekar. Sayang sekali, Gusti Lembu Sora telah berbuat kesalahan terhadap Majapahit. Itulah sebabnya Gusti Lembu Sora dibuang ke Tulembang. Ah, aku tidak akan menyesali perbuatanku, Raudeng. Biarlah perbuatanku akan kutanggung sendiri akibatnya biarlah aku akan dibuang ke atas langit. Biarlah aku akan dikucilkan seperti orang terkena penyakit wabah. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan takut. Sekarang, minggirlah. Aku sudah terlalu lama istirahat di tempat ini. Aku akan meneruskan perjalanan ke Tulembang sekarang juga. Rawadeng, apa telingamu sudah tuli, ha? Minggir kataku. Aku mau lewat. eh Sombong kau, Lemusora. Sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Dewa, kau tidak mungkin mengalahkan kami. Jumlah kami cukup besar lembu sora. Karena itu lebih baik kau menyerah lembu sora. Menyerahlah dan tangan-tanganmu akan kuikat. Lancang sekali mulutmu Murawedeng. Kurang ajar sekali tingkah lakumu. Kau sudah menjadi anak masa-masa Samapati ya. Kalian ini sudah menjadi orang-orang manjaan. Kalian sudah silau oleh pangkat dan kehidupan mewah di istana Majapahit. Itulah sebabnya kalian lupa asal usul kalian. Lembu Sora, sekarang kami tidak perlu menyebutmu dengan Gusti. Cukup Lembu Sora saja. Dulu, orang panglima perang yang pantas disegani. Tetapi di sini, Lembu Sora hanyalah manusia biasa. Kami tidak perlu menghormatimu lagi. Kau tidak mempunyai derajat lebih tinggi dibanding kami. Ah, cukup Rayuyu. Cukup Rawaden. Perintahkan prajurit-prajuritmu minggir. Aku akan segera berangkat. Eh, mengapa sekarang kau menjadi orang yang tidak sabaran Nemusora? Baik, aku akan segera memerintahkan prajurit-prajuritku. Tetapi tidak untuk minggir, melainkan untuk menangkapmu, untuk meringkusmu sama keluargamu. Ayo prajurit, tangkap lembu sora, bunuh lembu sora, binatakan keluarganya. Yeah! Yeah! Yeah! dan teman-temannya segera menyergap Lembu Soha. Secara bergantian mereka menyerang, kemudian dipukul prajurit-prajurit Majapahit. Lembu Sora dikeroyok, dikepung dari segala jurusan. Tapi Lembu Sora adalah seorang pendekar yang tangguh. Sekalipun usianya sudah agak lanjut, tapi gerakannya masih tetap lincah. Dia melompat ke sana kemari bagaikan burung serikatan. Sekali waktu telapak tangannya menyambar kepala prajurit Majapahit, dan prajurit itu pun roboh tak berkutik lagi. Mayat seketika bergelimpangan tak tentu arah. Tapi Rawaden dan teman-temannya pantang begitu saja menyerah. Mereka terus berteriak mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Ayo, terus. Ayo! Ayo memberikan perlawanan sengit. Sementara Nyai Lembusora mendekap putra-putrinya di dalam kereta. Nyai Lembusora kelihatan cemas. Wajahnya pucat pasi. Ibu, ibu, ayah berkelahi lagi, Bu. Lihatlah, Bu. iya mbak putri Jangan berteriak-teriak. Nanti prajurit-prajurit itu menuju kemari. Oh, kasihan ayah lembu Sora, Bu. Ayah dikeroyok prajurit-prajurit Majapahit. Lihatlah, lihatlah ayahmu. Kasihan ayah. Sembu Kiring, kemari cepat. Jangan keluarkan kepalamu dari dalam kereta. Nanti kau tersabut oleh pedang. Ayo cepat kemari. Nyai Lembu suara buru-buru menarik lengan putranya. Tapi pada saat itulah sebuah anak panah meluncur tepat mengenai leher Lembu Giring. Anak itu mengeluh kesakitan. Nyai Lembu suara terkejut. Ah. Anakku lembu giring. Oh, anakku lembu giring. Oh, lihatlah kakang, lihatlah anakku lembu giring. Oh. yang terkejut mendengar teriakan istrinya. Dia buru-buru melompat mendekati mereka. Dua orang prajurit yang berusaha mencegatnya seketika roboh terkena samparan kepalan tangannya. Lembu Sora melihat darah mengucur dari lantai kereta. Melihat Lembu Sora lengah, Rawadeng segera mengerahkan orang-orangnya untuk menyerbu. Ayo, terus kemur Dapatkan pedangmu, lemparkan pemangku. Sekarang Lembu Suara benar-benar merasa kerepotan. Dia ingin sekali melihat keadaan anaknya, Lembu kiri. Tapi dia tidak mempunyai kesempatan. Prajurit-prajurit Majapahit terus menerkapnya bertubi-tubi. Persatuan Lembu Suara menjadi terpecah belah. Di satu saat dia berusaha melindungi keluarganya, dan pada saat lain dia berusaha melindungi keselamatannya sendiri. Tiba-tiba terdengar derap orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat. Lawadeng terkejut, dan saat selanjutnya, orang-orang berkuda itu pun menghembur ke tengah medan pertarungan. ke medan pertarungan. Mereka membawa prajurit-prajurit Majapahit, Rawaden dan Rayuyu terkutuk, Prajuritnya ujar kadir, dan sebagian besar mereka terbunuh atau terluka parah. Ketika pertarungan serang berlangsung dengan seru, mendadak lembu suara melompat sambil berteriak nyari. Antikan, antikan semuanya! antikan. Seketika pertarungan berhenti, Suasana terdengar rintihan para prajurit yang terluka. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa nampak sangat geram. Eh, Lemusora, mengapa kau menghentikan pertarungan ini, ya? Eh? Kalau aku tidak menghentikannya, maka prajurit-prajuritmu akan habis Rawedeng. Kau jangan berkira hati, Lemusora. Kami belum menyerah. Sekalipun kau dibantu oleh kumpulan pendekar merampok, kami tidak akan menyerah. Sudahlah, Rayuyu. Bawalah kembali pulang prajurit-prajuritmu dan laporkan kepada junjunganmu, Kakang Ramapati, bahwa tugas kalian terpaksa harus gagal di tengah jalan. Hah? lembusora, lembu Aku tidak mau dihina seperti ini. Rawedeng kembali mencabut pedangnya. Pada saat itulah dua orang melompat dari punggung kudanya, kemudian menghampiri Lembu Sora. Ampun, Gusti Lembu Sora. Apakah Gusti sudah lupa kepada hamba? Hmm. Iya, aku ingat. Kaukah mantri para kerama? Dan kaukah Pati Eh, ya, iya, iya, iya Gusti. Iya. Mengapa kalian turut campur urusan kami? Ah, ampun Gusti Lembusora. Biarlah kami yang menghadapi Rawedeng dan teman-temannya. Hamba lihat Gusti Lembusora sangat lelah. Silahkan istirahat Gusti. Hei Rawedeng! Kalau kau ingin membunuh atau mencederai keluarga Gusti Lembusora, Kau harus lebih dulu dapat melangkahi mayat-mayat kami. Hmm, pantas. Pantas. Mantri para Krama dan patihemban sekarang sudah menjadi perampok-perampok jalanan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di Majapahit. Karena itu mereka berkeliaran menjadi perampok jalanan. Rawedeng, lebih baik menjadi perampok jalanan daripada menjadi perampok kerajaan. Kurang ajar. Kubunuh kau Bati Eh, tenanglah Yuyu. Tenanglah. Bati dan kau Mandri para kerama. Kalian juga prajurit-prajurit Majapahit yang membelot dan mencoba membangkang terhadap pemerintah Majapahit. Kalian semuanya telah melakukan kesalahan berat. Kalian tahu apa yang telah dilakukan Musora? Hah? Eh? Mereka telah membunuh prajurit-prajurit kami. Dan sekarang ini mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat pembuangan. Tetapi mereka masih sempat membunuh prajurit-prajurit kami. Itulah sebabnya mereka akan kami tangkap. Dan kami seret kembali ke Majapahit. Mereka harus mendapatkan jalan hukuman yang setimpal. Tapi tiba-tiba kalian datang menyeruak kemudian menghantam kami habis-habisan. Apakah kalian sadar apa yang telah kalian lakukan ini ya? Rawedeng, aku mantri para krama dan teman-temanku sudah bertekad bulat. Aku sudah tahu apa yang dialami oleh Gusti Lembusora. Bahkan aku sudah mendengar sepak terjang kalian. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Dan kami datang tepat pada saatnya. Untung kami belum terlambat. Sekarang apa mau Murawadeng? Apa keinginanmu? Mau diteruskan baku hantam ini? Mau dilanjutkan pertarungan ini? Atau kalian semua memilih kembali ke Majapahit? Dan membiarkan Gusti Lembusora beserta keluarganya meneruskan perjalanan. Hmm, kepala! Setan alas! Baik! Baiklah mantri para kerama. Kali ini kami mengalah. Tapi ingat, suatu saat nanti jika kami mendapat kesempatan yang baik, kita pasti akan bertarung lagi. Mudah-mudahan kesempatan itu segera tiba, Rawedeng. Ayo, Rayuyu. Kita kembali ke Majapahit. Dan kita laporkan peristiwa ini di hadapan Gusti Ramapati. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! gagal lagi, Rawedeng. Gara-gara mantri para krama dan patimban kita telah gagal. Iya, Rayoyo. Prajurit-prajurit kita banyak yang terbunuh. Ah, tinggal 220 orang lagi yang bisa kita bawa kembali ke Majapahit, Rawedeng. Yang lain terbunuh dan terluka parah. Hmm, kurang ajar. Mengapa kita harus selalu mengalami kekalahan seperti ini, Rayuyu? Mengapa kita selalu gagal? Tapi setidak-tidaknya kita sudah berhasil membunuh Tumenggung Wilamarsa dan Kiderpana. Iya, itulah yang dapat menghibur kita, Rayoyo. Baiklah, kalau nanti Kusti Ramapati marah dan kecewa, kita harus menghadapinya. Sekarang, marilah kita pulang kembali ke Majapahit. Here, here, here. Kelihatan Kelihatan Rawedeng dan teman-temannya sudah kembali ke Majapahit. Untuk sementara waktu, kita tidak akan mendapat gangguan lagi, Gusti. Ya, ya, ya. Terima kasih atas bantuan kalian. Tapi bagaimana kalian bisa sampai ke tempat ini? Mungkin Gusti Lebosora sudah mendengar berita bahwa kami meninggalkan Istana Majapahit secara diam-diam. Kami memang sudah bertekad pula, Gusti kami tidak ingin terlibat dalam permainan kotor yang didalangi oleh Ramapati. Kami kemudian bergabung dengan Kakang Demung Wira. Demung Wira? Ya. Di mana dia sekarang? Kakang Demung Wira bersembunyi di lereng Gunung Brahma. Tempat itulah yang sekarang menjadi tempat persembunyian kami. Tempat di mana kami menyusun laskar perjuangan. Jadi kalian benar-benar bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Aduh, Gusti Lembusora. Sebenarnya tidak secuil pun di hati hamba, dan teman-teman ada niat untuk memberontak terhadap Raja Fahid. Tapi kami semuanya sudah tidak tahan lagi. Sepak terjang Ramapati dan kaki tangannya sudah benar-benar keterlaluan. Sementara itu kami merasakan bahwa Gusti Prabu sendiri semakin tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Oh, bukan begitu, Mantri Parakrama. Gusti Prabu itu seorang raja. Dia adalah pimpinan tertinggi. Dan dia selalu berusaha untuk berbuat sebijaksana mungkin bagi para kaulanya. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun dalam hal ini. Kita harus percaya penuh. Ampun, Gusti Lembesora. Kami benar-benar tidak dapat menerima keputusan pemerintah Majapahit yang dijatuhkan kepada Gusti Lembesora. Ah, sudahlah, Menteri Paragrama. Lebih baik hal itu kita bicarakan di lain kesempatan. Benar, Gusti. Sekarang marilah kita tengok putra Gusti Lembu Sora, Ananda Lembu Giring. Lembu Sora tiba-tiba teringat bahwa Lembu Giring putranya yang paling tua terluka parah. Secepat kilat Lembu Sora melompat mendekati kereta. Mantri para kerama dan patih emban mengiring di belakangnya. anak akan orang. Lihatlah putramu ini. Dia terluka parah. Lehernya terkena anak panah. Lihatlah kakak. Darahnya terus mengalir. Ah, tenanglah Nyai. Mungkin kita masih bisa menolongnya. Tenanglah. Oh, Ger, anakku, lembu kiri. Sadarlah anakku. Ini bumbu. Sudahlah, mengapa kau diam saja, nak? Lebu lembu kiri, mengapa kau tidak mau menuruti kata-kata ibumu? Bagaimana hal ini bisa terjadi, Nyai? Bukankah aku sudah berpesan agar kalian semuanya tinggal di dalam kereta? Aku sudah memperingatkannya, Kakang. Lembu Kiring bermaksud keluar dari kereta. Dia tidak sampai hati melihat kakak lembu sorak dikeroyok orang-orang itu tadi. Aku sudah berusaha menariknya ke belakang, kakak, Tapi entahlah, tiba-tiba sebuah anak panah melesat tepat mengenai lehernya. Kakak, bagaimana kalau sampai dia mati? Bagaimana kalau sampai nyawanya tidak tertolong lagi? Ibu Kiring, jangan tinggalkan aku, Ibu Bunda. Mantri Prakrama. Ya, Gusti. Aku minta bantuanmu. Anak panah ini harus segera dilepaskan dari leher lembu giri. Ya, Gusti. Bantuan apa yang Gusti Lembu Sera kehendaki? Lihatlah, kalau anak panah ini tidak segera dilepaskan, tidak segera dicabut, darahnya pasti akan terus mengalir. Kita harus dapat mengeluarkan anak panah ini dari lehernya. Cepat kau pegang erat-erat kedua belah tangannya. Dan kau, pati emban. Peganglah kakinya. Aku akan berusaha mencabut anak panah ini. Kau diam saja, Nyai. Kalau kau merasa tidak tahan, kau boleh memalingkan wajahmu. Oh, Ger. kiri. Mudah-mudahan Sang Yang Widi melindungi nak. Anakku, kiri. Oh. Putri para keramas segera memegang kedua belah tangan lembu kirim, sedangkan Patih Emban memegang bagian kaki. Sementara itu lembu Sora bersiap-siap untuk mencabut anak panah yang masih menancap di leher putranya. Nyai lembu Sora merasa tidak tahan, dan wanita setengah tua itu memalingkan wajahnya sambil terus menangis tersedu-sedu. Ah, hampir saja anak panah ini menancap urat lehernya. Ah, hati-hati Gusti Paksaka. Iya, Gusti. Jangan sampai mata anak panah merusak urat-urat bagian leher. Pelan-pelan saja, Gusti. Oh, Sang Yang Widi, lindungilah hambamu ini. Selamatkanlah jiwa putraku. Ah, tenang langgar, tenanglah lembu giring. Perlahan-lahan tangan lembu Sora bergerak. Kemudian tangan itu mencengkram batang anak panah. Dia berusaha mengutak-atik anak panah agar bisa dicabut keluar tanpa harus merobek dagingnya. Tapi nampaknya hal itu susah untuk dilakukan. Lembu Sora mengtitip bibirnya. Sementara itu lembu kiring nampaknya mulai sadar kembali. Dia merintih perlahan-lahan. Matanya masih terpejam. Tangan lembu Sora terus bekerja, menarik sedikit demi sedikit anak panah dari liang luka. Dan akhirnya, dia berhasil mencabut anak panah seluruhnya. Oh, dalam sekali anak panah ini menancap di leher anakku. Untung aku masih bisa mengeluarkannya. Iya, darahnya kembali mengalir, Gusti. Sebaiknya kita segera mencari ramuan daun-daunan, Gusti. Benar, Gusti. Kebetulan hamba mempunyai pengalaman meramu daun-daunan. Biarlah hamba yang pergi, Gusti. Iya, pergilah Patih Emban. Jangan terlalu lama perginya. Patih Emban segera melangkah pergi. Tubuhnya lenyap di balik rimbunan daun-daun pohon. Sudah, Nyai. Lihatlah, Anak panah ini sudah bisa ku keluarkan. Mudah-mudahan putramu cepat sembuh. Lihatlah, ya, Nyai. Oh, kasihan anakku lembu kiri. Biarlah aku yang membersihkan lukanya, kakang. Tinggalkan kami sendirian. Biarlah aku yang merawat luka-luka anakku. Thank you. segera membersihkan luka-luka di leher putranya. Tak lama kemudian Patih Emban kembali dengan membawa segenggam daun-daunan. Nyai Lembu Sora menumbuk daun-daunan itu dan meramunya. Setelah selesai dia kemudian memborehkan ramuan di bagian leher putranya. Hampir seharian penuh, Nyai Lembu Sora menunggui putranya yang belum juga sadarkan diri. Dia nampak gelisah dan sedih. Lembu Sora tak henti-hentinya memberikan nasihat agar istrinya tetap tenang. Nyai Lembu Sora merasa gembira ketika malam tiba. Mendadak Lembu Kiring sadar kembali. Oh, ibu. Ada apa anakku? Ini ibumu. Ibumu duduk di sebelahmu, nak. Ada apa? Aduh, sakit sekali, Bu. Leherku Sakit sekali. Tenanglah, nak. Sabar ya. Kau pasti akan sembuh kembali. Ah, ya. Ayah bagaimana, Bu? Di mana ayah Anda, Bu? Ayahmu sedang bercakap-cakap dengan mantri para kerama dan patimban. Ayahmu tidak apa-apa, nak. Kita semua selamat. Oh, apakah orang-orang jahat itu sudah pergi semuanya, Bu? Apakah mereka tidak akan kembali lagi? Tidak, anakku. Mereka sudah pergi. Dan mereka tidak akan kembali lagi. Sudahlah. Jangan berpikir macam-macam. Lebih baik kau istirahat. Apakah kau ingin minum seteguk air? Tunggu anakku. Akan ibu ambilkan. Sudahlah. Kau tidak usah bangun. Tidur sajalah. Berbalinglah Biarkan ibu ambilkan air. Nyai Lembu seorang melangkah ke belakang kereta. Tangannya meraih sekuci air. Kemudian dia kembali lagi naik ke atas kereta, mendekati lembu kiring yang masih terbaring lemah. Nah, minumlah anakku. Minumlah supaya kerongkonganmu tidak terlalu panas. Lembu kiring lembu kiring anakku, anakku lembu giring. Guci air terlepas dari tangannya dan tumpah berantakan di lantai kereta. Lembu Sora terkejut. Demikian juga mantri para kerama dan patih emban. Nah, saudara pendengar, apa yang terjadi dan bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.